tanyakan e, eh, masalah sholat, sholat isrok Bu ya. E, itu kan waktunya e, kita dari habis subuh ikhtikab di masjid e, itu sholatnya bagaimana Bu ya apa itu yang dikerjakannya e, sholat duha atau apa gitu Bu ya mohon penjelasannya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isra itu menurut pendapat yang dikukan para ulama. Ini kan dari hadis Nabi man shalla as-subha fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu fa yusalli 'ala nabi hatta tatru asy-syamsu thumma yusalli rak'ataini falau ajru hajjatin wa umratin tamataini tamataini. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat duduknya tadi berzikir atau bersolawat zakarullah dalam riwayat zakarullah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari kemudian melakukan sholat dua rakaat maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna-sempurna jadi habis sholat subuh jangan kemana-mana dulu berzikir, nunggu terbit matahari lah ini para ulama mengatakan sholat isyrok lah sholat isyrok ini hatta tesruk ini ini apakah sholat duha atau sholat yang lain. Kebanyakan ulama mengatakan sholat usrok itu adalah sholat duha. Jadi setelah terbit matahari, Anda tunggu sejenak ke kamar mandi atau mempersiapkan sesuatu, baru nanti melakukan sholat. Berarti sholat isrok kebanyakan ulama mengatakan itu sholat duha. Dua rokaat sampai delapan rokaat. Tapi ada pendapat, dan ini diamalkan, dan ada hujah, dari riwayat ini juga hujah. Karena thumma, langsung, terbit matahari lalu sholat nggak pakai jeda dalam riwayat ini sehingga sebagian kecil ulama dan ini diamalkan oleh para ulama ahli adromo dan kami mengamalkan kalau ini jika kita ada kesempatan jadi agar tambah pahalanya ada sholat isyrak ada sholat duha kalau duha nunggu sesaat sampai matahari meninggi setinggi tombak artinya matahari meninggi bawahnya bisa dikasih matahari lagi lah ibaratnya begitu jadi sudah mulai matahari mulai meninggi maka itu sholat duha tapi mulai terbit matahari terbit langsung anda melakukan sholat dua rakaat namanya sholat isyrok itu juga menurut pendapat ulama anda boleh ambil ini pendapat anda boleh menambil ini pendapat berarti amal anda lebih banyak lagi ada duha ada isyrok tapi kalau memang ternyata anda tidak punya kesempatan seperti itu anda langsung saja sholat du, duha dan itu sholat isyrok jadi anda berzikir berzikir kepada Allah terbit matahari anda ngambil air wudhu atau anda apa siap-siap atau dulu wudhu memperbaharui wudhu anda ke toilet memperbaharui wudhu adalah sunnah balik sudah sah sholat duha jadi pas isrok terbit matahari anda ke air dulu wudhu memperbaharui wudhu kan ambil ini siap-siap langsung sholat duha sudah pas itu semuanya jadi ini jadi ada pendapat pertama sholat isrok adalah sholat duha dan itu kebanyakan para ulama mengatakan sholat isrok adalah di waktu duha dan memang sholat duha sebagian mengatakan bahwasanya Sholat isrok adalah bukan sholat duha. Sholat isrok, sholat dua rakaat yaitu kapan? Di saat kita nunggu terbit matahari. Di saat terbit kita melakukan sholat dua rakaat. Wallahu a'lam bishawab.